السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كمسلمين pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita insyaallah akan melanjutkan kajian Umdatul Ahkam karya Al-Hafiz <clears throat> Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan kita banyak mengambil penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan ya, di kesempatan ini insya Allah kita akan masuk di Kitabul Janaiz ya. Di seputar pengurusan jenazah. Masuk di hadis yang ke-162. Insya Allah kita akan sekalian baca juga hadis yang ke-163-nya ya. di pembahasan seputar salat atau seputar pengurusan jenazah ya termasuk di dalamnya menyolatkannya kemudian mengkafaninya ya, dan seputarnya Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala والمراد بهذا الباب أحكام الميت من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه dan bab yang akan kita bahas dalam kitabul janaiz ini mencakup semua hukum yang berkaitan dengan mayit ya mencucinya memandikannya eh, mengkafaninya mensolatkan membawa dan menguburkannya ya wa ziyaratuhu wa ziyaratu qabrihi mengunjungi kuburnya wa du'a ulahu mendoakannya ah, ini semua yang akan dibahas dan kaum muslimin hal ini menunjukkan kepada mahasinil Islam ya betapa baiknya dalam ah, betapa ah, bagusnya apa sikap agama agama kita agama Islam terhadap manusia yang sudah meninggal ya dan ini juga bentuk pemuliaan manusia sebetulnya. Min karamatil muslim ala Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuliaan Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala terhadap manusia di mana uh, tidak seperti hewan ya, tidak seperti binatang yang ketika mati maka menjadi bangkai begitu saja tanpa dikuburkan, tanpa ada Eh, kepengurusan yang lebih spesifik ya adapun manusia uh, maka dia mulia maka dia mulia terlebih seorang muslim tidak hanya sekedar dikuburkan saja namun dimandikan ya dibersihkan ya kemudian uh, dikafani ya, dengan ketentuan ya ini satu hal yang Uh, luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin ya padahal setelah wafatnya dan secara umum ya, uh, dan secara umum Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bahkan seorang kafir ya. Sekalipun uh, kalaulah dia orang kafir maka tentunya seorang muslim tidak boleh kemudian ya uh, tidak boleh dia mengurus jenazahnya menguburkan di kuburan muslim kecuali memang nggak ada yang nggak ada yang mengurusinya dari kalangan mereka sendiri ya maka barulah dia uh, diurusi oleh kaum muslimin dan tentunya hanya sekedar dikuburkan saja dan ini bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada uh, manusia bahkan jenazahnya ya itu dikuburkan jenazahnya dikuburkan Allah berfirman walaqad karramna bani Adam dan sungguh kami telah muliakan anak Adam ya dan itu tidak hanya kepada kaum muslimin namun juga kepada orang-orang kafir yang mereka uh, statusnya asalkan sebagai manusia ya tentunya maka jenazahnya harus dikuburkan ya harus dikuburkan Allah berfirman summa amatahu fa ya. Kemudian uh, kami matikan dia fa dan tentunya uh, juga disyariatkan untuk dikuburkannya ya. Ini satu hal yang uh, satu tata cara yang luar biasa terhadap uh, manusia di mana tidak dibiarkan begitu saja ya menguap menjadi bangkai dan demikian namun di dikuburkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita membahas seputar ya, jenazah ya, seputar pemulasaran jenazah ya. Maka yustahabbu lil muslimi ay yatadhakkara al maut daiman ay yatadhakkara al maut daiman wa abada. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk mengingat kematiannya kita bahas jenazah ini mengingat kepada kematian ya. dan kita dianjurkan sebagai seorang muslim untuk senantiasa ingat kepada kematian ya. Rasulullah bersabda akthiru min zikri hadimil ladzat ala wahiyal maut perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan kelezatan dunia ini ala wahiyal maut hal itu adalah kematian ya betapa seseorang memiliki angan-angan yang panjang ya seseorang terlalaikan dengan urusan duniawi ya. kemudian ketika dia mengingat kematian maka angan-angan itu menjadi pendek kemudian dia uh, menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya melakukan berbagai macam amal saleh dan dia qanaah dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, merasa cukup dengan yang ada, tidak terlalu tamak. Hal ini ketika dia mengingat kematian. Namun ketika kematian itu senantiasa hilang dalam benaknya ya. Bahkan dia memiliki perasaan ya uh, memiliki perasaan kematian itu jauh. Bahkan mungkin merasa dia senantiasa hidup, maka hal ini akan membuat dia terlena dengan kehidupannya dia akan terus memiliki angan-angan yang panjang dan panjang dan lupa dari kehidupan akhirat ya. dan dia akan senantiasa panjang dalam perbuatan maksiatnya ya, ini satu satu hal yang uh, satu kondisi di mana ketika se seseorang tidak mengingat kematian ya. kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam mengingat kematian uh, tidak hanya uh, merupakan uh, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun hal demikian menjadi fahala bagi seorang muslim ya ziaratul kubur ya. uh, ziarah kubur itu bagian dari syariat yang dianjurkan kepada kita Rasulullah bersabda kuntu nahaitukum an kubur ya dahulu kami melarang kalian untuk berziarah kubur melakukan Eh, ziarah kubur karena uh, saat dimana para sahabat masih baru keislamannya maka uh, di antara kehati-hatian adalah tidak menghadiri kuburan terlebih dahulu jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan dengan hal demikian. Namun ketika sudah dirasa aman ya kuat keimanan para sahabat, akidah para sahabat, maka Rasulullah katakan ala fazuruha. Adapun sekarang maka ziarahlah kubur ya. Maka ziarah kubur ini satu hal yang dianjurkan ya. Bagian daripada tata cara untuk mengingat kematian. Ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak berlama-lama dalam mukaddimah dari bab ini kita masuk ke uh, inti dari hadis ya. Hadis yang ke-162 dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Abu Hurairah mengatakan na'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najashiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh, mengumumkan kematian eh, Raja Najasyi Raja Najasyi yaitu Raja Habasyah ya. Fil yaumil ladzi mata fih di hari di mana raja tersebut meninggal kharaja bihim ilal musalla Rasulullah keluar ke tempat jenazah fasaffa bihim kemudian Rasulullah membuat saf-saf wa kabbara arba'an dan bertakbir dengan empat uh, takbir hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya Hadis ini yang pertama menunjukkan kepada kita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi. Mengumumkan kematian Raja Najasyi dan Najasyi itu adalah laqab untuk Raja Habasyah ya. Setiap Raja Habasyah itu disebut dengan Najasyi sebagaimana raja laqab kepada raja-raja Mesir memiliki eh, gelar Fir'aun ya. ya ada Fir'aun satu Fir'aun dua ya itu kepada raja-raja Mesir di, dilakobi atau digelari dengan uh, istilah Fir'aun ya kemudian juga demikian dengan lakob untuk raja-raja Rum uh, disebut dengan Herok, Herok, Herokli ya uh, atau Kaisar Kaisar ya Kaisar dan raja Persia disebut uh, digelari dengan Kisra ya. Ini semuanya gelar-gelar untuk raja uh, di masing-masing tempat memiliki ciri khasnya. Dan Najasyi ini adalah raja Nasrani untuk daerah Habasyah ya. Istilahnya Najasyi. Uh, eh, di mana raja tersebut ya ketika kaum muslimin atau ketika kaum muslim para sahabat ya di awal-awal keislaman mereka mendapatkan perlakuan jelek dari eh, orang-orang uh, kafir Quraisy ya. sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya, para sahabat pada saat itu untuk hijrah ke Habasyah ini hijrah yang pertama ke Habasyah Rasulullah mengatakan inna bi ardil Habasyah malikan la yudlamu ahadun indahu sesungguhnya di negeri Habasyah itu ada seorang raja yang tidak mendolimi seorang pun di sekitarnya maka uh, para sahabat yang ada berangkatlah ke Habasyah untuk berhijrah ya. yang kemudian Raja Najasyi uh, mendengar uh, keislaman, mendengar Islam, kemudian mendengar Al-Qur'an yang singkat cerita hal itu membuat masuk uh, Raja Najasyi ke dalam agama Islam ya. Nah, ini satu satu hal yang uh, membanggakan dan membahagiakan ya. Namun keislaman Raja Najasyi ini tertutupi ya. atau ditutupi memang. Wallahu alam ya. uh, uh, Raja Najasyi ini menjadi muslim sementara tidak eh, diketahui oleh rakyatnya ya. Kemudian uh, ketika Raja Najasyi ini wafat dan itu sebelum Fathul Makkah ya. Uh, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal itu kepada para sahabat, ya, uh, mengumumkan hal itu, mengumumkan kematian Raja Najasyi kepada para sahabat. Untuk apa? Ya Tentunya hal ini untuk agar para sahabat bisa ber, uh, melakukan sholat jenazah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita kata Syekh Shalih Fauzan dalilun ala jawazil ikhbar anil mayyit idza mata min ajli ayyudda ala huwa yusalla alaihi ya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya kita mengabarkan kematian ya. kematian tentang si mayit dalam rangka min ajli ayyud'alahu ayyud'alahu au yusalla alaih agar didoakan agar disolatkan jenazahnya boleh ya supaya orang-orang tahu si fulan meninggal kemudian uh, bisa mensolatkan jenazahnya bisa mendoakan ya mendoakan memohonkan ampunan ya atau tujuannya adalah selain ikhbar supaya dapat Eh, doa supaya dapat uh, supaya disolatkan juga mungkin boleh jadi orang tersebut uh, memiliki sangkut paut ya yang harus segera ditunaikan ya mungkin apakah dia yang punya sangkut paut untuk harus ditunaikan kepada orang lain atau orang lain yang memiliki sangkut paut kepada dia yang harus segera mungkin ya diberikan kepada ahli warisnya ya ditunaikan kepada ahli warisnya ya hal ini uh, ya maslahatnya tentunya kembali kepada uh, si mayit ya kembali kepada ahli waris juga uh, jika demikian maka kata saya Saleh Fauzan boleh mengabarkan kematian uh, si mayit ya tentunya doa agar banyak didoakan oleh kaum muslimin ya Bahkan jika kana al-qasdu min al-i'lani minal i'lani wafatil mayyit hadhil umur kalau maksud dari mengumumkan kematian si mayit adalah hal-hal tadi ya agar doa dipanjatkan agar sholat jenazah ditegakkan agar uh, hak-haknya uh, segera ditunaikan atau apakah yang berkait apakah haknya uh, si mayit atas orang lain atau hak at orang lain atas si mayit segera ini ditunaikan maka fahada mustahabun maka hal ini mengumumkannya dianjurkan kata beliau Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu taala itu yang pertama yang kedua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, wafatnya Raja Najasyi ini dalam kondisi beliau belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun beliau sudah berislam ya di zaman Rasulullah Shallallahu namun uh, beliau belum bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga status beliau adalah seorang tabiin. Ya, tidak sampai kepada derajat suhbah, tidak sampai kepada derajat Uh, sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sahabat Nabi itu harus uh, uh, hidup di zaman Nabi dan bertemu Nabi dalam kondisi Islam ya. Sementara Raja Najasyi sekalipun hidup di zaman Nabi dan menjadi Islam namun belum bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun bertemu dengan para sahabat sehingga dia kategorinya adalah uh, fayu'addu minat tabi'in ya. Li'annahu lam yara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dia dianggap sebagai tabi'in karena beliau tidak uh, melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya salat gaib ya. Salat gaib yaitu salat jenazah yang dilakukan ketika jenazahnya tidak hadir, tidak ada di hadapan ya. Ini disebut dengan salat jenazah, salat gaib ya. Ah, bolehkah hal demikian? Maka para ulama ah, hal ini dalam menyikapi hal ini terdapat empat eh, pendapat setidaknya. Di antara mereka ada yang mengatakan uh, salat ghaib itu masyru' ya, disyariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ini menyolatkan Raja Najasyi. Yang kedua mereka di antara mereka ada yang mengatakan annaha la tasluhu salatu 'alal ghaib. Tidak boleh ya, tidak ada eh, yang namanya salat ghaib untuk jenazah Kenapa? Li'annahu kana yamutu khalqun kathirun minas sahabah fil buldan. Karena uh, banyak sekali wafatnya para sahabat ya, di berbagai macam negara di zaman Rasulullah SAW uh, eh, walam yusalla alaihim an Nabi SAW tapi Nabi SAW tidak mensolatkan mereka ya yang mereka wafat di berbagai belahan dunia di berbagai macam tempat ya, tapi Rasulullah SAW tidak mensolatkan mereka maka dari sini mereka mengatakan bahwa sholat gaib itu tidak masyru ya kemudian pendapat yang ketiga adalah tafsil ya kalau seandainya mayit itu إذا كان الميت في أرض لم يصل عليه فيها فإن المسلمين يصلون عليه صلاة الغائب kalau seandainya mayit tersebut meninggal di tempat di mana beliau eh, beliau atau mayit tersebut belum disolatkan mungkin karena tempatnya tempat kufur seperti Raja Najasyi tadi ya, tempatnya tempat uh, lingkungan kufur ya lingkungan kufur dan tidak ada yang tahu kalau beliau sudah masuk Islam ya, ya maka Ah, kalau kondisinya demikian seperti Raja Najasyi, mayit tersebut hidup di tengah-tengah orang-orang kafir, maka kaum muslimin hendaknya yusallun alaihi salatul ghaib. Mereka melakukan salat ghaib. Tapi kalau orang tersebut, kaum muslimin tersebut salat uh, hidupnya di tengah-tengah uh, kaum muslimin, maka orang yang tidak hadir di dekat si mayit maka tidak perlu untuk melakukan salat jenazah. Kenapa? uh, mereka disolatkan oleh kaum muslimin yang sekitarnya ya. ini kalau yang ketiga itu rinci jadi kalau meninggalnya di tempat yang di tengah-tengah orang-orang kafir maka disolatkan dengan salat gaib kalau meninggalnya tidak di tengah-tengah eh, orang-orang uh, kafir artinya meninggalnya di tengah-tengah kaum muslimin maka tidak perlu disolat gaibkan. Kenapa? Karena sudah otomatis disolatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar beliau, sekitar si mayit tersebut. Kemudian pendapat yang keempat bahwasanya annahu uh, annahu idza kana idza kana al-mayyitu lahu sya'nun fil islami kal 'alimi wa wali al-amri wali amirul muslimin mimma lahu sya'nun fil islam wa, wa nafa'a fil islam fa innahu yusalla alaihi salatul ghaib ya. Kalau yang keempat adalah ketika si mayit itu memiliki kedudukan ya, memiliki kedudukan seperti dia uh, seorang alim atau dia seorang uh, ulil amr ada eh, dia seorang pemimpin pemimpin kaum muslimin eh, orang yang memiliki jasa terhadap Islam ya memiliki jasa terhadap kaum muslimin maka uh, dibolehkan untuk salat gaib untuk dia ya kata Syekh Saleh Fauzan dan ini ini yang sering dilakukan di tempat kita ya wa hadha alaihi amalul an fi hadhihi bilad kata beliau Syekh Syekh Saleh Fauzan Eh, pendapat yang keempat ini yang um, yang dilakukan atau yang diamalkan di negeri ini ya dimana uh, eh, ketika si mayit tersebut wafat sekalipun di tengah-tengah kaum muslimin kalau dia memiliki kedudukan dan jasa terhadap kaum muslimin maka orang yang tidak hadir di uh, atau tidak berdekat dengan dengan jenazahnya tetap melakukan salat gaib ya tetap melakukan salat jenazah namun dengan gaib namun kalau orang biasa ya, maka tidak dilakukan sholat jenazah gaibnya. Ya. Ini pendapat yang keempat ya. Wallahu alam. Ini terkait dengan sholat gaib ya. Kemudian dalam hadis ini juga dibahas tentang takbir dalam sholat jenazah. Maka dikatakan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan wa kabbara arba'an sifat salat jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan takbir empat kali ya takbiratul ula yaqra'u ba'daha surat al-fatihah setelah takbir yang pertama membaca surat al-fatihah takbiratul thaniyah yusalli ala nabi sallallahu yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'daha as-salatul ibrahimiyah setelahnya setelah takbir yang kedua itu melakukan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat Ibrahimiyah. Takbiratu tsalitsah yad'u lil mayyit. Takbir yang ketiga setelah takbir yang ketiga itu doa untuk si mayitnya, ya, doa untuk si mayitnya. Kemudian takbiratul rabi'ah yusallimu ba'daha. Takbir yang keempat itu bisa langsung salam. Bisa langsung salam atau e, doa untuk kaum muslimin secara umum ya. Ini terkait dengan e, sifat uh, salat jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis ini yaitu dengan uh, empat takbir ya empat takbir kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang sifat salat jenazah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu annal musallina yakununa sufufan bahwasanya kaum muslimin atau orang-orang yang salat jenazah itu hendaknya dibuat menjadi beberapa saf walau kan al-makan wasi'an sekalipun tempatnya luas uh, bisa menjajar dengan satu baris tetapi lebih afdolnya dibuat beberapa baris ya dibuat beberapa baris fal afdol ayyakunu sufufan wala yakunu wahidan maka afdolnya itu dibuat beberapa baris dan bukan menjadi satu sof bukan menjadi satu baris ya ada 10 orang sekalipun bisa berbaris sepuluh jadi satu baris maka lebih afdal kalau dibuat dengan tiga baris ya fal afdal ayyakunu yakunu sufufin atau arba'ah maka afdalnya lebih utamanya dibuat tiga atau empat baris ya sebagaimana ini disebutkan dalam hadis yang setelahnya ya 163 dari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat terhadap uh, eh, sholat mensolatkan jenazahnya An Najasyi, fakuntu fi sofi thani awi thalith kata Jabir saya di saf kedua atau ketiga ya di saf kedua atau ketiga intinya di situ menunjukkan kepada kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sofnya tidak hanya satu sekalipun itu di luar sekalipun itu di luar tempatnya luas ya bahkan ditegaskan dalam hadis 162 eh, tadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar ke tempat sholat jenazah eh, dan tidak disolat di Masjid Nabawi, eh, tidak sholat di di masjid tapi di tempat sholat ya. bisa sehingga di sini menunjukkan bahwa sholat jenazah itu bisa di masjid bisa di luar masjid ya. Taib. Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan kepada kita uh, uh, ilmun min a'la min nubuwah tanda di antara tanda-tanda kenabian alamun min alamin nubuh tanda di antara tanda-tanda kenabian e, yang jelas ya e, tanda dalilun wadihun min adillati nubuwatihi tanda yang jelas di antara tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam apa itu yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kematian Raja Najasyi fi yaumil fil yaumil ladzi mata fih di hari di mana kematian itu adalah kema eh, hari kematiannya Raja Najasyi. kalau berbicara pada saat itu untuk menyampaikan menyampaikan kabar tentunya membutuhkan berhari-hari. Kenapa? Karena orang yang membawa kabarnya berhari-hari ya dengan perjalanan yang menggunakan kendaraan e, hewan ah, unta atau kuda ya hal ini akan memerlukan akan memakan waktu berhari-hari baru sampai kabarnya tapi Nabi SAW bisa tahu hari di mana kematian Raja Najasyi. Ya, ini menunjukkan bahwa uh, kalaulah bukan karena wahyu, kalaulah bukan karena Jibril yang mengabarkan, ya, maka tentu tidak mungkin ini bisa uh, diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini menunjukkan uh, bahwa yang mengabarkan Nabi itu bukan manusia, ya, ya, bukan manusia, namun adalah uh, malaikat. Ya. Kemudian yang terakhir yang di, bisa diambil pelajaran dari hadis ini adalah uh, sabda uh, perkataan Abu Hurairah yang mengatakan kharaja bihim ilal musalla ya. Nabi saw keluar bersama para sahabat kepada ke tempat salat ya. Maka karena indahum musalla lil janaiz ya. Kata, uh, kata Fauzan uh, para sahabat dan Rasulullah SAW pada saat itu memiliki tempat khusus untuk salat jenazah. Ghairul masjid selain salat selain uh, uh, selain masjid. Fataratan yusalluna 'ala janazah kharijul masjid fil makan alladhi yusalluna fihi 'ada. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mensolatkan jenazah di tempat yang itu biasa digunakan melakukan sholat jenazah tapi bukan masjid ya Wataratan taratan yusalluna 'alaiha fil masjid. Terkadang juga Rasulullah mensalatkan jenazah di masjid. Ini menunjukkan yajuzu salah 'alaiha fil masjid was salatu kharijil masjid. Bolehnya kita salat di dalam masjid, salat jenazah dalam masjid atau di luar masjid, maka itu tidak mengapa ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-162 dan tadi juga kita menguatkan dengan hadis 163 plus dengan pembahasan Eh, terkait dengan afdolnya uh, menjadikan beberapa soft dalam sholat jenazah sekalipun tempat itu adalah tempat yang luas uh, maka dengan ini kita mencukupkan pembahasan kesempatan ini insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dengan uh, hadis yang ke 164 164 di pertemuan depan insyaallah ya وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك kurang dan lebihnya المعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته